wasallam Juga beserta para sahabatnya Keluarganya Dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabili Salaf karangan Syekh <clears throat> Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullahu taala dan masuk pada bab yang berikutnya yaitu bab at-ta'rifu bis sunnah wa ahluha at-ta'rifu bis sunnah wa ahliha sorry at-ta'rifu bis sunnah wa ahliha definisi sunnah dan siapa mereka ahlus sunnah definisi sunnah dan siapa mereka yang berjalan di atas sunnah. Definisi sunnah dan siapa orang-orang yang disebut dengan ahlu sunnah. Beliau menyebutkan di sini sebagaimana kita sebutkan di muqaddimah berkaitan dengan kitab ini bahwasanya di antara metode penulisan beliau menyampaikan satu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat atau perkataan para ulama, baru kemudian kita ambil faedah dari ayat, hadis dan asar tersebut. Ayat yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu sunnah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang demikian itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis lurus di hadapan kami di tanah tentunya. Kemudian beliau mengatakan, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang lain. Dan pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Thumma tala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Nabi Muhammad membaca ayat Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 153 ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini di antara ayat yang menunjukkan satu contoh dari jalan Nabi Muhammad SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Ayat pertama menerangkan apa itu? Jalan Nabi Muhammad SAW. Yaitu firman Allah dan sabda beliau. Ayat kedua ini menunjukkan akan salah satu contoh dari jalan beliau. Apa itu? Berdakwah dengan ilmu. Beliau dan semua orang yang mengikuti beliau berdakwah dengan ilmu. Al-Musyahidun Al-Kiram. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي wa الخلفاء khulafa المهديين rasyidin عليها بالنواجذ وإياكم 'alayha الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Berikut tips dari Nabi Muhammad SAW ketika kita mengalami mendapati perselisihan yang banyak tersebut. Pertama ayat menyebutkan apa itu jalan Nabi Muhammad. Kedua ayat itu menyebutkan contoh dari jalan Nabi Muhammad yaitu berdakwah dengan ilmu Hadis ini menunjukkan perintah dari beliau untuk berpegang dengan sunnah beliau. Mungkin Anda sudah mengira apa itu makna sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW, Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian sunnahku. Maksudnya adalah berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin yang telah diberikan petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Kalau kita perhatikan dan siapapun yang belajar bahasa Arab pasti tahu Sebelum Nabi Muhammad bersabda abdu 'alaiha, Nabi Muhammad menyebutkan dua hal. Sunnahku dan sunnah para al khulafah ar-rasyidin setelahku. Dua hal dong. Tapi ketika beliau memerintahkan na'abdu 'alaiha, gigitlah ia ha di situ menunjukkan domir kata ganti Harusnya ketika Nabi Muhammad menyebutkan dua hal sebelumnya, sunnahku dan sunnah para al-khulafar rasyidin setelahku, Nabi Muhammad sebutkan abdu alaihima. Berpegang teguhlah kalian atau gigitlah ia. Gigitlah keduanya maksudnya. Karena Nabi Muhammad sebutkan dua hal. Tapi Nabi sebutkan kata gantinya cuma ha, satu. Dalil bahwasanya sunnah para al-khulafar rasyidin bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena domirnya beliau satukan. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur dalam hadis yang lain tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah ia dan betul-betul dengan satu domir saja. Padahal Nabi Muhammad sebutkan dua hal sebelumnya. Harusnya tamassaku bihima, abdu bihima, abdu alaihima, sorry. Tapi tidak, Nabi Muhammad satukan domirnya. Bukti bahwasanya sunnah para as-sahabat khususnya al Khulafar ar-rasyidin bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum muhdatsatil umur dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah maka sesungguhnya semua perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama adalah perbuatan bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah dan sesungguhnya semua bid'ah sesat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallaftu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda aku tinggalkan pada kalian dua hal lan tadillu ba'dahuma kalian tidak akan sesat setelah keduanya. Maksudnya kalian tidak pernah akan sesat ketika berpegang teguh dengan dua hal tersebut yang aku tinggalkan untuk kalian. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati sunnahku. Ayat pertama menceritakan apa itu jalan Nabi Muhammad, Al-Quran dan As-Sunnah Ayat kedua menyebutkan contoh dari jalan Nabi Muhammad yaitu berdakwah dengan ilmu. Hadis Nabi Muhammad perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Dan yang keempat adalah janji. Siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah beliau. Tidak akan sesat selamanya. Berikut perkataan para ulama dan mungkin akan tambah mengerucut lagi dan Anda akan paham apa itu arti sunnah. Waqala Abu Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Berkata Imam Abu Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Qala ahli lughah as-sunnah hiya as-sirah wat-tariqah. فقولهم فلان على السنة فلان من أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في القول والفعل ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم Dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah berkata Imam Al-Asbahani. Berkata para ulama ahli bahasa. As-sunnah artinya adalah as-sirah wa tariqah, jalan. Faqauluhum maka perkataan sebagian di antara mereka ketika menyebutkan fulanu ala sunnah, fulan di atas sunnah, fulanun min ahli sunnah, fulan bagian dari ahli sunnah. Artinya adalah huwa muwafiqun litanzil wal athar orang tersebut mencocoki firman. Orang tersebut mencocoki sabda. Fil fi'li wal qawli. Dalam per perbuatan dia, dalam perkataan dia. Kata Imam Al-Asbahani, ketika mereka mengatakan bahwasanya fulan ala sunnah, fulan min ahli sunnah, dia si fulan di atas sunnah dia si fulan dari atau bagian dari ahlu sunnah artinya dia mencocoki firman dan sabda dia mencocoki firman dan sabda dalam perkataannya dalam perbuatannya kata beliau wali anna sunnah la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasul. dan karena sunnah tidak akan terjadi ketika orang tersebut menyelisihi Allah, ketika orang tersebut menyelisihi Rasulullah, sunnah tidak akan terjadi. Wa qala Ibnu Rajab berkata Imam Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Was sunnah hiya at-tariqul masluk. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal wa hadhihi hiya sunnah kamilah berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali sunnah adalah at-tariqul masluk jalan yang ditapaki jalan yang dijalani maka mencakup dari makna sunnah ini adalah berpegang teguh dengan apa yang di atasnya dia, maksudnya Rasulullah. Berpegang teguh dengan apa yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sabda beliau. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Berpegang teguh juga dengan apa yang ditapaki, apa yang dijalani, yang menjadi cara dan metode hidup mereka. Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Dalam hal apa? Minat itiqadat keyakinan-keyakinan, wal a'mal, amalan-amalan, wal aqwal, perkataan-perkataan. Wa hadhihi sunnah kamilah Dan inilah yang dinamakan dengan sunnah yang sempurna. Seseorang menapaki, seseorang menjalani apa yang ditapaki dan dijalani Nabi Muhammad. Apa yang ditapaki dan dijalani oleh para sahabat. Dalam hal keyakinan, perkataan, perbuatan, ibadah, total semua syariat dan itulah yang disebutkan dengan sunnah yang sempurna. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على من يشمل ذلك كله. Oleh karena itu, para ulama salafus saleh mereka tidak menyebutkan perkataan sunnah kecuali untuk orang yang memang telah terpenuhi padanya hal ini. Apa itu? Berpegang teguh dengan yang dijalani Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi Muhammad. Dalam hal akidah, ibadah, muamalah, syariat secara umum. Warawa, uh, eh, waruya عن معنى ذلك عن الحسن البصري والعوزائي والفضيل بن عياد وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين dan diriwayatkan berkaitan dengan makna sunnah ini dari Imam Al-Hasan Al-Basri tabi'in Imam Al-Auza'i Fudail bin Iyad rahimahumullah Dan banyak para ulama yang lain, al-mutaakhirin, kontemporer, bahwasanya mereka mengkhususkan penyebutan sunnah ini berkaitan dengan keyakinan. Karena itulah asal agama, pondasi agama, rukunnya agama. Wal mukhalifu fiha la khatarun azim dan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Mereka dalam yakni kondisi bahaya. al mushahidun al-kiram. Kemudian yang terakhir perkataan Imam Ibn Hazm. Dari dua ayat tadi, satu dua hadis Nabi Muhammad dan tiga perkataan para ulama ini, InsyaAllah Anda sudah mulai faham mengkerucutkan apa itu makna sunnah. Qala Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal wa ahlu sunnah alladhina nadhkuruhum al-haq wa man adahum fa haqq al-bid'ah fa innahum as-sahaba رضي anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyar at-tabi'in rahmatullahi عليهم ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا أما من اقتدى بهم من العوام في أو سوري أو من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم berkata Imam Ibn Hazm dan أهل sunnah adalah Dan ahlu sunnah yang aku sebutkan mereka itu adalah ahlul haq. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Wa man adahum dan yang selain mereka fa ahlul bidah. Mereka adalah ahlul bidah. Ahlu sunnah orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Siapa mereka? fa'innahum maka mereka adalah siapa itu halus sunnah maka mereka adalah as-sahabah radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in rahmatullahi alaihim maka mereka sesungguhnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan semua yang menapaki jalan para sahabat dari kalangan para tabi'in yang baik di kalangan mereka semoga Allah merahmati mereka semuanya cukup tidak ahlu sunnah berikutnya ada lagi thumma ashabul hadis wa man ittaba'ahum minal fuqaha jilan fajilan ila yaumina dan berikutnya adalah para ulama ahli hadis dan semua yang mengikuti para ahli hadis dari kalangan para ahli fikih fuqaha jilan fajilan generasi demi generasi sampai kita sekarang siapapun yang mengikuti cara metode beragama ahli hadis dan di atas mereka ada tabi'in, di atas mereka ada para sahabat, maka mereka ahlu sunnah sampai detik ini. Au man iqtada bihim cukup enggak? Kata beliau, au man iqtada bihim min al-awam fi syarqil ardi wa gharbiha. Atau siapapun yang mengikuti mereka, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ahli hadis mencocoki manhaj metode beragama. Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu Alaihi jami'an maka barang siapa yang mengikuti mereka dari kalangan awam baik itu di timur bumi ini atau baratnya maka mereka adalah ahlus sunnah. Jadi al-musyahidun al-kiram dari beberapa ayat hadis dan perkataan para ulama kita ingin sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai sebuah khulasah atau ringkasan. Al-ula yang pertama, anna sunnah bahwasanya sunnah adalah hiya tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal amal. Sunnah itu adalah jalan Nabi Muhammad. Cara Nabi Muhammad. Cara beragama Nabi Muhammad metode Nabi Muhammad, manhaj Nabi Muhammad fil qawli wal amal, dalam berkata-kata dan juga ber, berbuat. Dari ayat hadis dan perkataan para ulama tadi kita kerucutkan ilah faedahnya bahwasanya sunnah adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi kemudian untuk istilah bahasa yakni ikhwan dan akhwat zaman now ya <laughs> ketika disebutkan dai sunnah keluar kemudian kata-kata nyinyir berarti ada dai bid'ah, berarti ada dai wajib. Anda memahaminya dengan pemahaman usuliyin atau fuqaha berkaitan dengan apa itu definisi sunnah. Perhatikan, sunnah tariqun nabi. Sunnah itu adalah jalan Nabi Muhammad. Perkataan beliau, perbuatan beliau ketika disebutkan dai sunnah berarti dia yang menapaki jalan Nabi Muhammad. Siapapun orangnya. Tidak terkhusus kepada orang-orang tertentu. Masjid sunnah berarti masjid yang menapaki jalan Nabi Muhammad dalam memakmurkan masjidnya dan lain sebagainya. Jangan keluar kata-kata konyol apalagi dari ustadznya. Berarti kalau ada masjid sunnah, ada masjid wajib, ada masjid bid'ah. Ini gimana? Pahami makna sunnah. Ketika Anda faham, Anda akan bangga dengan lafaz ini. Ketika di kemudian disebatkan ke ustadz Anda, dai Anda, masjid Anda. Ya, kenapa? Berarti dia menapaki jalan Nabi Muhammad. Dalam perkataannya, perbuatannya. Itulah makna sunnah. Jangan terlalu yakni sempit. Wallahu a'lam bisawab Yang kedua. Faedah yang kedua. Anna amal sahaba dakhilun fi ma'na sunnah. Bahwasanya amalan para sahabat masuk dalam makna as-sunnah. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Nabi Muhammad sebutkan dua hal, tetapnya ketika memerintahkan untuk berpegang teguh, Nabi Muhammad sebutkan satu hal. Bukti bahwasanya sunnah para sahabat, amal para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al falifah faedah yang ketiga. Gampang kan sebenarnya ya? Yang namanya belajar manhaj, ya asal pelan-pelan 30 menit pun bisa. Tapi jangan anti dulu dengan kata manhaj. Yuk kita sama-sama belajar. Simple sebenarnya. Yang ketiga kata beliau, anna ahla sunnah al-muktafuna li atharin nabi wa ashabihi fi usul dini wa furu'i bahwasanya ahli sunnah itu adalah bahwasanya ahli sunnah mereka adalah al-muqtafuna li atharin nabi wa ashabi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad dalam prinsip-prinsip agama ini atau cabang-cabangnya dalam prinsip-prinsip agama ini akidah atau cabang-cabangnya ibadah muamalah dan lain sebagainya Itulah ahlus sunnah. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Orang yang mengikuti para sahabat. Memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat. Itulah ahlus sunnah. Siapapun berhak mengklaim dirinya, tapi ingat, akan terlihat dari metode atau cara beragamanya. Cocok atau tidak dengan pemahaman para sahabat, maka mereka ahlus sunnah. Di baratkah, di timurkah mereka ahlus sunnah. Wallahu a'lam bisa. Wallahu a'lam bisa. Ini tiga faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat, dua hadis dan tiga perkataan para ulama berkaitan dengan definisi sunnah. Bahwasanya sunnah adalah tariqun nabi, sunnah adalah jalan Nabi Muhammad SAW, cara beragama Nabi Muhammad SAW dalam perkataan beliau dan perbuatan beliau.